Kaidah-kaidah yang wajib diimani dan diketahui di zaman tersebarnya wabah. Karangan asy الدكتور أحمد بن مبارك بن كيسلان المزروعي dan sekarang pada tanggal 14 Ramadan 1440 satu Hijriah pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 7 Mei 2020 Masehi. kita masuk di kaidah yang selanjutnya di dalam tulisan beliau ini yaitu di kaidah yang ke-8 kata beliau al-qa'idah as-saminah husnul dhanni billahi sirru as-sa'adah wan najah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan rahasia kebahagiaan dan keberuntungan. Maka ya ikhwan fitin azan Allah wa Di antara hal-hal yang paling terpenting yang seorang muslim perlu menjaganya adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat terjadi ujian bala wabah seperti ini. Ya, jadi harus berpesan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam بخاري الإمام مسلم متفق عليه من جوده وجه الإمام أحمد رجالا صحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كتنادي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء لما هذا الله سبحانه وتعالى wa Aku, kata Allah, tergantung atau sesuai dengan persangkaan hambaku kepadamu. Maka hendaknya dia berprasangka sesuai dengan apa yang dia kehendaki tentang. Maka barang siapa, wan fitin wa yakum, berprasangka baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan barang siapa yang berprasangka buruk, juga dia akan mendapatkan keburukan. Maka di antara hal-hal yang sangat berbahaya pada saat ini, itu seorang hamba dia menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan wabah ini. Atau dia menyangka bahwasanya wabah ini akan ditimpa kepada orang-orang yang beriman secara umum terus menerus tidak akan berhenti. Jadi hati-hati ya ikhwah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang berpersangka buruk dengan sebesar-besar sekeras-keras ancaman. Allah subhanahu wa ta'ala menghadap orang-orang munafik, menghadap orang-orang musyrik. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka berperasaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah murka. Allah melaknat mereka. Allah mempersiapkan mereka neraka jahanam sebabnya karena apa? Dikarenakan persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 6 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا dan dia Allah Subhanahu wa taala menghadap orang-orang munafik yang laki-laki dan yang wanita dia Allah Subhanahu wa taala menghadap orang-orang musyrik yang laki-laki dan yang wanita dikarenakan mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan bagiannya bagian kebinasaan. Dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kepada mereka neraka jahanam dan neraka jahanam merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Ini ikhwah. Kemudian kaidah yang selanjutnya yang harus diketahui dan diimani yang merupakan pijakan kaum muslimin di zaman tersebarnya wabah ini adalah kaidah yang kesembilan al-qa'idah as-sasi'ah at-tibbun nabawi, tibbu rabbani yaitu pengobatan ala Nabi ini merupakan pengobatan ilahi. Ya, tibbu khabbani. Jadi senantiasa melakukan pengobatan tibbun nabawi. Ya. Ini mem memiliki efek Iya. Pengaruh yang sangat baik dalam mengobati berbagai macam penyakit. Dan merupakan tindakan-tindakan pencegahan. Iya. Dan di antara sifat ya, penggambaran pengobatan tipe nabawi ya di mana contohnya adalah sahabat sauda Habbatul as sawda Dan Ini merupakan tibun nabawi Dan merupakan wahayu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jintan hitam. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala demikian juga dari jalan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang habatus sauda kata beliau "Alaikum عليكم بهذه الألحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام hendaknya kalian mempergunakan habatus sauda dikarenakan habatus sauda dalamnya terkandung kesembuhan dari segala penyakit. Ya, kecuali kematian. Ya. Sehingga Ibn Qayyim rahimahullah wa ta'ala mengatakan di dalam menjelaskan kedudukan Tibun Nabawi. Di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, jilid 4 halaman 10, Iya. Dan di mana juga di dalam kitab Zatul Ma'ad ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah memaparkan dan memberikan bab yang sangat uh, berharga dan nilai tinggi di dalam uh, Tibun Nawawi, Tibun Nabawi. Jadi bagi siapa yang ingin uh, memperdalam takhusus dan memahami tentang bab tipu nabawi hendaknya dia merujuk kepada kitab Ibn Qayyim al jawziyah yang berjudul Azadil Ma'ad ini. Ya, kita kembali. Ibn Qayyim al jawziyah rahimahullah taala menjelaskan kedudukan tibu nabawi. Ya. Di mana kedokteran para para dokter mereka mengeluarkan hasil itu dua hasil hasil dari pengobatan itu dua hal. Ya. Dunia kedokteran ada sekarang mereka bisa mengeluarkan ya, obat itu dari dua hal. Ya. Pengobatan yaitu dengan kias atau dengan tajrubah pengalaman. Contohnya yang ada sekarang ya, SARS versi yang dua ini itu lebih dikenal dengan uh, COVID-19 atau Corona ini yang mereka sekarang katanya sudah uh, mendapatkan uh, obatnya dan akan dipatenkan mereka itu mengambil contoh dari pengobatan Ebola yang sebelumnya. Ya, dari penyakit Ebola. Pada peristiwa SARS yang pertama. Ya, jadi obatnya sama. Jadi ini menunjukkan bahwasanya mereka jika ada jenis penyakit yang baru, mereka melakukan apa? Uh, observasi, penelitian jadi melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ada pentibun nabawi. Ya. Dan ini merupakan pengobatan metode ala Nabi Shallallahu Alaihi merupakan tibur rebani. Ya. Pengobatan yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi Ibn Qayyim al menjelaskan di dalam kitab Zatul Ma'ad, jilid tempat halaman 10, kata beliau di sini, وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه ويضره فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء بل ها هنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتدي إليها عقول أكابر الأطباء ولم تصل إليها علومهم وتجاريبهم وأكياء وأكياء وأك وأكي وأقيستهم وأقيستهم من الأدوية القلبية والروحانية Kata beliau, dan di mana yang terjadi pada saat ini dan yang semisalnya yang merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan apa-apa yang bermanfaat dan yang membahayakan maka perbandingan apa yang ada pada mereka yang merupakan pengobatan pada wahyu ini ini bagaikan perbandingan pengetahuan pengetahuan yang ada pada para nabi, nabi. eh, yang ada pada para nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi ini merupakan wahyu. Nah, bahkan kata beliau di sini terdapat berbagai macam pengobatan-pengobatan yang bisa mengobati dari berbagai macam penyakit yang memakai metode tibun nabawi yang dimana dokter-dokter senior mereka lemah dari ilaiha akal-akal mereka itu tidak mendapatkan petunjuk padanya ilmu-ilmu para dokter, pengalaman-pengalaman mereka, dan kias-kias mereka, para dokter-dokter senior ini, bahkan tidak sampai. Ya, tidak sampai dengan metode-metode tibun nabawi ala Nabi. Ya, tibun nabawi. Karena tidak, tidak masuk akal di ilmu-ilmu kedokteran. Seperti dengan habatus sauda ini. Demikian juga dengan metode bekam. Kadang. Eh. Dan banyak sekali metode-metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang pengobatan-pengobatan ala Nabi, masya Allah, tabarakallah, yang dunia kedokteran zaman sekarang, apalagi kedokteran ala, ala Barat itu sama sekali mereka tidak sampai akan mereka. Yang kebanyakan menelitinya adalah dokter-dokter Muslim. Ya kesesuaian dengan Tibun Nabawi. Sehingga ada beberapa dokter-dokter yang mereka itu kadang masuk Islam, mereka terima hidayah dengan mereka meneliti sabda-sabda Nabi yang menjelaskan tentang dunia kedokteran. Iya banyak sekali. Iya. Sehingga mereka baru percaya. Pokoknya Tibun Nabawi merupakan adalah pengobatan pengobatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara hal-hal yang dokter-dokter senior yang tidak sampai ke akal mereka ilmu-ilmunya, ilmu-ilmu kedokteran, pengalaman mereka dan kasus mereka tidak sampai yaitu pengobatan al-adawiyah al-qalbiyah wal ruhaniyah. Pengobatan apa? Pengobatan hati dan pengobatan ruh. Ini kata Ibn Qayyim al-Jawziyah. Kemudian selanjutnya, pijakan-pijakan yang harus diimani dan diketahui di masa tersebarnya wabah sekarang adalah kita masuk di kaidah yang ke-10 الخاعدة العاشرة الاطباءة بالأمراء hulul al-Bala, yaitu sinkron sinkronnya harus mengikuti para pemimpin, penguasa. Ya. Di dalam menyelesaikan solusi dari musibah ini. Jadi harus mengembalikan apa? Berbagai macam peristiwa kepada para penguasa ya, yang berwenang. Jadi kalau ada suatu berita kebenaran yang perlu kita ketahui, maka kita harus kembalikan pada pemerintah. Tidak boleh sembarangan. Ya. Atau pihak-pihak yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal tersebut. Dan ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 83 kata beliau kata Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف radduhu به ar-rasul إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا Dan jika datang suatu perkara kepada mereka, suatu urusan, suatu peristiwa berupa keamanan atau ketakutan, maka mereka serta-merta menyebarkannya. Dan kalau seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan mengembalikannya kepada ulil amr, ada penguasa di antara mereka orang-orang yang ingin mencari kebenaran, niscaya dia akan mengetahui kebenaran tersebut dari mereka, yaitu dari Rasul dan ulil amr dan penguasa. Jadi kalau zaman sekarang harus dikembalikan kepada para ulama, pewaris para nabi dan dikembalikan peristiwa-peristiwa yang terjadi zaman sekarang kepada para para penguasa, para pemerintah yang berwenang. Maka kejadian-kejadian yang terbaru yang sekarang ini, lebih lagi peristiwa corona ini, ya wabah yang tersebar seluruh dunia ini, bukan saja di Indonesia, makanya dikembalikan pada wali ulama pada pemerintah. Bukan dikembalikan pada individu masing-masing. Yang dimana mereka Allah bebas berfatwa, bebas berbicara, atau di mana tidak dikembalikan hal ini kejadian ini kepada tiap-tiap orang yang mereka serta merta bebas me, apa namanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau bimbingan-bimbingan. Ya, jadi harus dikembalikan kepada pemerintah. Sehingga pemerintah yang menetapkan suatu kebijakan, pemerintah yang menetapkan suatu uh, arahan, sehingga tidak terjadi al-fawda wal ikhtilafat. Tidak terjadi huru-hara, gonjang-ganjing, perbedaan-perbedaan. Iya. Tidak terjadi pro dan kontra. Semuanya bersatu. Ya. Dan Alhamdulillah, Walil Amr telah memberikan bimbingan pada beberapa kebijakan-kebijakan uh, eh, mereka di dalam uh, tindakan pencegahan yang menjaga masyarakat ya untuk menjaga kesehatan masyarakatnya. Maka wajib bagi masyarakat untuk mendengar dan taat kepada mereka. Wajib bagi masyarakat, bagi rakyat untuk mengambil kebijakan-kebijakan mereka. Ya. Dan wajib bagi masyarakat juga untuk menolong mereka di dalam penerapannya. Terlebih lagi di zaman sekarang di Makassar dan di eh, tempat-tempat uh, yang lain yang sudah ditetapkan zona merah itu PSBB iya. yang dimana betul-betul diadakan pembatasan skala besar yang dimana eh, orang-orang uh, orang -orang, rakyat itu dikarantina di daerahnya masing-masing. Orang Makassar, di Makassar saja nggak keluar ke daerah yang lain seperti Makassar, Maros atau ke eh, Goa atau masing-masing. Iya. Sudah diterapkan PSBB. Kemudian harus menetap di rumah, ditetapkan jam-jam tertentu, tidak boleh keluar. Ya, dan ini tujuannya adalah kebijakan pemerintah untuk menjaga dan memelihara kesehatan rakyatnya. Jadi hendak hendaknya wajib bagi rakyat untuk menolong, tolong menolong dan menolong mereka membantu pemerintah di dalam penerapan hal tersebut. Dan hendaknya seorang muslim berhati-hati dari orang-orang yang ikut campur, yang mau ikut-ikutan mencampuri, yang mereka ini ingin membingungkan masyarakat. Yang mereka ini ingin membuat masyarakat takut. Itu menakut-nakuti masyarakat. Atau yang mereka tujuannya sangat jelek. Ingin melemahkan imunitas kesehatan mereka, imunitas badan mereka, sehingga antibodi mereka menjadi lemah. Iya atau mereka memang ingin berbuat tindak kriminalitas terhadap masyarakat atau berbagai macam tindakan orang-orang yang menyelisih syariat. Ya. Di antaranya sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa da'i-da'i fitnah yang mereka itu memutarbalikkan pemahaman-pemahaman tentang penerapan yang ditetapkan oleh pemerintah akan penangguhan sholat di masjid-masjid. Ini banyak dilakukan di antaranya dai-dai al-harakiyin, dai-dai jamaat tabligh yang mereka itu semangat tanpa ilmu. Yang mereka memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah, para ulama yang menangguhkan masyarakatnya untuk sholat di di masjid di saat terjadi, terjadinya wabah gitu, zaman sekarang ini. Iya, jadi lu berhati-hati dari mereka. Jadi mereka ini penggembos di dalam melawan pemerintah. Jadi terdapat poin yang sangat penting di sini yang merupakan mendengar dan taat kepada wali al-amr adalah konsekuen terhadap kebijakan mereka stay at home. Kebijakan pemerintah untuk tinggal di di rumah. Tidak keliling-keliling, tidak jalan-jalan, tidak keluar. Baik itu pembatasannya itu secara keseluruhan, pelarangannya itu secara keseluruhan ataupun Eh, pembatasannya dalam skala kecil. Eh. Ini merupakan prinsip ahlus sunnah wal jamaah harus mendengar dan taat kepada pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Ya. Jadi dalam keadaan darurat ya. Ya. Dikarenakan hal tersebut diambil dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah agar mendengar dan taat kepada pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf. Ya, oleh karena itu dikisahkan di dalam kitab Syara Alamin Nubala jilid 15 di halaman 507 tentang seorang imam ketika itu terjadi wabah. Ya. Dan ini merupakan suri tauladan kita, as-salafun salih, para ulama salaf yang telah terdahulu. Dan kejadian wabah seperti ini sudah berlalu sebenarnya dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi orang-orang yang ada di zaman sekarang mengambil ibrah bagaimana penerapan para ulama, ulama orang-orang yang saleh yang terdahulu menerapkan hadis-hadis Nabi saw Alaihi Wasallam ketika terjadi fitnah. Ya disebutkan dalam kitab tersebut ada al-faqir ini bertanya kepada Abu Wahab. Ya. Kata beliau, "Qultu lailatan li Abi Wahab." Di suatu malam saya mengatakan kepada Abu Wahab, seorang ulama salaf, kata ya kum bina li ziyarati fulan ya ikut kami untuk mengunjungi si fulan maka apa jawaban atau ucapan dari Abi Wahab kata beliau wa inal ilm waliul amr lahu ta'ah wa qad mana'a min al-mashi ila al kata beliau mana ilmu di mana ilmu selama ini Waliul amr, pemerintah, itu memiliki ketaatan. Dan sungguh pemerintah telah melarang kita dari jalan malam. Iya. Sehingga wahai jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Penetapan pemerintah di, jam, di waktu sekarang ini, penetapan PSBB. Dilarangnya seseorang keluar jalan malam di atas jam 8 apa jam 10 ya. Iya. Tidak ada aturan-aturan uh, eh, pemerintah di pada penerapan PSBB sekarang ya. Iya. Di mana mereka mengatakan apalagi terlebih khusus didapat kabar dari PSBB daerah Goa bahwasanya jam bebas di jalan itu antara kalau pagi hari jam 7 sampai jam 8, kalau di siang hari dari jam 1 sampai jam 2, dan kalau di malam itu jam 5 sampai jam 8 malam. Jadi kalau sudah jam 9 malam itu, usahakan masyarakatnya sudah ada di rumah. Iya. Yeah. Dikarenakan apa? Dikarenakan jam 10 itu sudah mulai pemerintah, jajaran pemerintah dari Satpol PP dan aparat-aparat yang diberikan kewenangan, kewenangan, kewenangan terhadap hal tersebut sudah mengadakan razia di malam hari. Ya, sudah razia. dan menganjurkan masyarakatnya, rakyatnya itu stay at home. Itu tinggal di rumahnya. Kemudian, sebagai nasihat, ikhwan fitin azin Allah wa yakum, ketika engkau berdiam diri di rumah, hendaknya sibukkan waktumu terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi dirimu dan bagi keluargamu. Maka kalian bagi waktu waktunya baca Quran atau uh, membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Di yang kitab-kitab yang bermanfaat, kitab yang ringkas yaitu tafsir Al-Allama Sa'di Tafsir Karimur Rahman kitab tafsir atau membaca Riyadhus Salihin karya Imam Nawawi atau membaca Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Imam uh, Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya atau membaca kitabnya Ibn Qayyim Al-Jauziyah tentang Al-Fawaid wa Dawa wa Dawa ya atau membaca Zadul Ma'ad atau dia membaca ada betulnya atau ada betin wa karya Imam Al-Mawardi <clears throat> atau dia membaca siang seperti yang ringkas yang biasa dipelajari di ya, Pondok Al-Wasafi ya diperintis demikian juga di uh, dipelajari di Pondok Riyadhus Salihin yang di Bangkok itu kitab Nurul Yaqin surat Sayyid al-Mursalin kitab sirah karangan Syekh Al-Khudari. <coughs> Dan membaca kitab-kitab yang lainnya yang bermanfaat. Kemudian nasihat yang perlu dilakukan di dalam menyebutkan diri di rumah hendaknya dia melakukan berbagai macam ibadah-ibadah berjumpa dengan keluarganya dan berinteraksi dengan mereka, mengajarkan mereka atau mengiringi pelajaran mereka atau di rumah dia mengadakan apa um, olahraga sehingga menguatkan imunitas tubuhnya dia sehingga sehat atau dia menyibukkan dengan menghubungi kerabat, teman-temannya, dan yang lain-lainnya merupakan kebaikan bagi dia. Baik itu dari segi agamanya atau dunianya. Jangan sama sekali dia membiarkan waktu tersebut terlewati tanpa ada hasil. Maka sesungguhnya kerugian yang paling besar engkau itu menyanyiakan waktumu. Engkau itu menyanyiakan detik demi detik umurmu pada sesuatu yang tidak bermanfaat, baik dari segi dunia atau dari segi agama kalian. Ini ya ikhwah. Nasihat beliau. Sehingga ada nasihat yang ringkas dari Ibn Qayyim al jawziyah dalam kitab beliau berjudul Awabil As-Sayyib halaman 198 kata beliau nafsu illam لم bilhaq بالحق شغلتك بالباطل jiwa ini jika jiwa tersebut tidak menyuguhkanmu kepada kebenaran, maka dia akan menyuguhkan engkau pada hal-hal yang patif pada kebatilan. Jadi yang namanya jiwa ini dua keadaan saja ya, wah. Entah kita ini berbuat hal-hal yang merupakan kebaikan, menghabiskan waktu kita dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau jiwa ini berbuat lawannya yang merupakan kemaksiatan kebatilan penyelesaian syariat kepada Allah tabaraka wa taala iya ولن kata Ibn Qayyim di sini وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنه محبة المخلوقين ولا وجه وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو وما هو عليك ولا فرج فاختر لنفسك إحدى خطتين وأنزل وأنزلها في إحدى المنزلتين maka beliau dan itulah hati dia adalah hati dan di mana hati jika hati itu tidak membuat engkau tenang dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan membuat engkau tenang dengan kecintaan terhadap makhluk. Dan ini suatu keharusan. Iya, dan di antara jiwa adalah juga lisan. Iya, ucapan ini. Jika ucapan tersebut tidak menyebutkan kepada zikir, maka ucapan tersebut lawannya akan menyebutkan engkau di dalam lagu perbuatan sia-sia. ya, dan gurau. Dan hal-hal yang menyebabkan engkau binasa. Dan ini suatu keharusan. Maka engkau jiwamu ini memilih salah satu dari dua hal tersebut. Dan jiwamu ini menempatkan dari salah satu dua keadaan tersebut. Iya. Jadi kalau bukan ketaatan, maka keburukan. Hati juga ini kalau bukan mengingat Allah Subhanahu wa taala otomatis akan mengingat apa? makhluk. Kalau bukan mengingat pencipta, maka akan mengingat makhluk. Demikian juga lidah. Iya. Kalau bukan berkata baik, pasti akan berkata sesuatu yang pelanggaran syariat. Ya, jadi hendaknya seorang memilih ya, dari dua hal tersebut. Ikhwan Fiddin, Azani Wallahu Ayyakum. Kemudian selanjutnya, kaidah yang ke-11 kata beliau, Al-Qa'idah al-Hadi Asyarah, الارتباط بالعلماء الربانيين في زمن انتشار الألبئة wattawa'id. Hendaknya mengikat diri dengan para ulama ar-rabbaniyin, ulama rabbani. Di zaman tersebarnya wabah dan taun. ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian kepada ahli zikr, orang-orang yang mengetahui, itu para ulama. Jika kalian tidak mengetahuinya. Di zaman tersebarnya wabah ini, musibah-musibah dan bala yang merajalela, maka manusia Orang-orang membutuhkan kepada orang-orang yang sebagai pijakan. Tempat rujukan kepada kepadanya. Sehingga orang tersebut yang memberikan bimbingan kepada mereka dengan bimbingan yang benar, arahan dengan arahan yang tepat, di mana orang tersebut membuat jiwa-jiwa yang terguncang itu tenang. Yang dimana orang tersebut yang membimbing dengan arahan yang benar, yang menenangkan jiwa-jiwa yang terguncang, menenangkan hati-hati yang takut, dan itu tidak didapatkan seorang pun. Kecuali dari para ulama yang terbani, Ya, yang berjiwa besar. Dan ini Bagaimana disifatkan digambarkan oleh Ali radhiyallahu taala an warabah dinukilkan oleh Abu Khaisama di dalam kitab al-ilm kitabnya yang berjudul al-ilm di halaman 143 dia menukilkan ucapan imam sahabat Ali radhiyallahu taala an وارضاه kata beliau ألا أخبركم بالفقيه حق التفق حق حق الفقيه ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه Inginkah kalian saya mengabarkan al-faqih iya yang sebenar-benar faqih orang yang fakih, yang sebenar-benar fakih. Yaitu ulama. Bagaimana penggambarannya? Bagaimana siratnya? kata beliau, Alladhi la yubnitun nas min rahmatillah. ولا يرخص للمرء mar'i fi الله yaitu orang yang tidak membuat manusia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak membuat seseorang itu sangat mudah di dalam bermaksiat kepada Allah. Maka inilah merupakan ciri-ciri para ulama yang berjiwa besar. Yang namanya para ulama yang memberikan harapan kepada manusia. Iya. Supaya mereka jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ulama asyuk orang-orang yang cerdik tapi jiak jelek para ulama su dikatakan ulama dia cerdik tapi su dia memiliki tujuan yang buruk. Ciri-cirinya adalah mereka yang membuat manusia, hamba-hamba itu berputus asa. Ya, yang menggembosi mereka untuk menentang negerinya mereka, menentang pemerintah. Atau ciri-cirinya ulama su adalah yang mereka membuka pintu-pintu bidah dan kerusakan kepada mereka. Pada masyarakat. Ini ya, kawan. Oleh yang selanjutnya, kaidah yang ke-12 yang harus diimani dan diketahui di dalam pada saat tersebarnya berbagai macam penyakit dan wabah. Kata beliau al-qa'idah الثانية عشر الفعل الحسن يبعث على أمل optimisme yang baik itu akan melahirkan harapan. akan melahirkan harapan. Maka optimis yang baik yang dimaksudkan di sini adalah ucapan-ucapan yang baik. Oke. Okay. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan dan membimbing umatnya umat Islam ini sikap optimis. Iya, sikap optimis. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih diriwayatkan juga Imam Ahmad dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Anhu. yang dimana Abu Hurairah radhiyallahu Anhu bertanya wa mal fa'al apa itu optimis wahai Nabi maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan definisi tentang optimis. Kata beliau, al-kalimat salihah yasma'uha ahadukum. Itu kalimat yang baik yang salah seorang dari kalian itu mendengarnya. Jadi merupakan perkara-perkara ya yang disyariatkan yang hmm, sangat penting dari hal-hal yang membuat jiwa ini tenang, membuat jiwa ini murtah, ya, damai, membuat hati ini tenang adalah kalimat-kalimat yang baik, ya, kata-kata yang baik, yang akan melahirkan apa? Yang akan melahirkan dan mewujudkan serta menumbuhkan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, terlebih lagi ketika ter, terjadinya apa? Wabah seperti saat ini. Iya. Dan hal-hal kebalikan yang merupakan yang tidak pantas, tidak baik, apa-apa yang disebarkan oleh beberapa orang berupa berita-berita hoax yang merupakan kata-kata yang penuh dengan putus asa. Iya, yang menjatuhkan sehingga apa? Sehingga bisa me mewujudkan, melahirkan, menimbulkan apa seuzaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengeluarkan e, kata-kata uh, yang merupakan sial nasib-nasib sial wah. Yang mereka saling copy paste, sebarkan, munculkan satu sama lain di antara manusia, apalagi di zaman-zaman sekarang ya, terjadinya wabah yang dimana contohnya ya dan mereka sebarkan di Facebook dan mereka sebarkan di WhatsApp di Instagram Telegram di media-media sosial yang lainnya mereka mengatakan anda hadis, sana sya'um atau nahi. bahwasanya tahun ini tahun 2020 merupakan tahun kesialan atau mengatakan di tahun 1441 ini merupakan tahun tahun sial dan di mana orang-orang di dunia ini merupakan mendapatkan nasib sial. Ya, ini tidak boleh dan tidak sepantasnya bagi seorang muslim melakukan hal tersebut. <clears throat> Kemudian yang terakhir ikhwan fillah wa iyyakum dan ini sebagai penutup di pertemuan kita kali ini di pertemuan yang kelima yaitu kaidah yang ke eh, 13 al-qa'idatu ke-13, al Kata beliau, kullu da'in kullu da'in la budda lahu dawa. Setiap penyakit mau nggak mau itu harus ada obatnya. Ya. Jadi di mana ada penyakit pasti ada apa? Ada obatnya. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ma anzal Allah da illa anzal lahu shifa dari jalan sahabat Abu Hurairah الله عنه kata beliau tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala menurunkan juga obatnya. Maka ini merupakan kabar gembira. Dan ini merupakan harapan. Oleh karena itu, kaum muslimin dirahmati Allah tabaraka wa taala. Ikhwani fi din Allah wa iyyakum. Ini merupakan hadis jangan kabar gembira. Dan ini merupakan harapan. Oleh karena itu berharaplah kalian. ya. Karena sesungguhnya yang namanya peristiwa yang ada sekarang Corona SARS pasti ada obatnya. Dan insya Allah obatnya dalam waktu yang dekat. Ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penyakit ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan hilang. Tersingkap. Ya, akan ditemukan obatnya. Dikarenakan apa? Keyakinan seorang muslim. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan penyakit, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan obatnya. Sehingga akan mengangkat dan mengobati penyakit-penyakit tersebut. Akan tetapi ya ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum hendaknya seseorang harus eh, cerdas, cerdik ya di dalam perkara ini itu perkara penting di dalam meyakini hal ini. Apa itu? Bahwasanya anna alladhi anzala at-tawra huwa alladhi yahdi al-ibad li ma'rifatihi. Bahwasanya yang menurunkan obatnya ini dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk menemukan dan mengetahui obatnya tersebut. Iya. Ini yang pertama. Jadi harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya penemuan-penemuan kontemporer dari para dokter-dokter yang ada sekarang jika mereka sudah menemukan obat dari wabah yang terjadi sekarang ini, dari wabah corona, kita harus meyakini bahwasanya Allah lah yang menunjuki mereka sehingga mereka menemukan obat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa anna hadha dawa la yashfi illa bi'idni man anzalahu. Yang harus diyakini bahwasanya obat ini tidak akan menyembuhkan kecuali dengan izin yang menurunkan penyakit tersebut. Iya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi obat tersebut tidak akan bisa menyembuhkan melainkan dengan izin Allah Tabaraka wa taala karena dialah yang menunjuki para dokter-dokter sehingga obatnya ditemukan. Maka perkara ini harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk mengembalikan kedua hal tersebut kepada Allah Jalla wa ala. mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta amalan saleh. Dan sampai di sini insyaallah pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah dan bala ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar sehingga para dokter menemukan secara uh, tepat obat dari wabah tersebut yang terjadi di zaman sekarang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk berhusnuzan senantiasa memberikan kita semangat untuk meninggikan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingan agar tidak keluar dari ketaatan kepada pemerintah dan senantiasa mendengar bimbingan para ulama di masa-masa terjadinya wabah ini. Ya dan hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin dimudahkan untuk mengambil langkah-langkah pengobatan tibun Nabawi. Iya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk berpersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat terjadi wabah dan fitnah ya musibah-musibah yang ada ini. Ini yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Rasulullah ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.